Cerita ini lanjutan dari tutur tinular Mengapa gadis-gadis cantik masih muda usia harus menjadi korban nafsu-nafsu kotor seperti ini? Cerita ini lanjutan dari tutur tinular Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet Raja Majapahit yang kedua. Ia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan. Suruh prajurit-prajurit membongkar tenda. Kita teruskan perjalanan ke Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Akhirnya, Nidemes terpaksa menuruti perintah Sang Ramapati. Beberapa orang prajurit membawanya naik ke atas kereta. Nidemes duduk merapat ke samping kiri. Wajahnya membayangkan suatu peristiwa yang kurang menyenangkan yang bakal menimpa dirinya. Sementara Sang Ramapati duduk di sebelahnya. <laughs> Kau tidak perlu takut, Nidemes. Justru seharusnya kau merasa bangga Jarang sekali wanita cantik memperoleh kesempatan seperti ini. Kesempatan emas. Ah, iya, Gusti. Ayo prajurit, kita berangkat. Prabu Jaya Negara segera berdiri begitu melihat kehadiran Sang Ramapati. Matanya tidak lepas-lepas memandang wanita cantik yang sekarang duduk di lantai ruangan. Sang Ramapati menghaturkan sembah. Ampun Gusti Prabu, hamba menghadap. Hamba datang bersama seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu. Terima kasih, Eyang Pati. Siapa namamu? Ayo, jawablah pertanyaan Gusti Prabu Jaya Negara. Beliau ingin tahu siapa namamu. Jawablah, tidak usah takut. Eyang Pati. Iya, Gusti Prabu. Tinggalkanlah kami berdua. Aku ingin bicara dengan wanita ini. Sendiko Gusti Prabu. Ingat baik-baik. Jangan mengecewakan hati Gusti Prabu. Jangan berbuat bodoh seperti Jumbita ya. Ramapati menghaturkan sembah sebelum kemudian melangkah pergi. Prabu Jaya Negara masih menatap Nyi Temes yang terus menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan. Raja muda Majapahit itu kemudian menghampirinya. Sebutkanlah siapa namamu? Uh, nama hamba Demes Gusti Prabu. Nyidemes. Uh. Ah. Nama itu sangat sesuai untukmu. Bukankah demes artinya cantik? Ampun Gusti Prabu. Hamba hanyalah wanita desa biasa. Demes. Uh, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasa bangga, senang, atau sebaliknya kau merasa sedih? Ampun, Gusti Prabu. Hamba merasa sedikit takut. Hmm. Apakah aku nampak seperti seekor singa yang pantas ditakuti? <laughs> Sekalipun raja, aku ini juga manusia biasa. Aku bisa dibuat senang, aku bisa juga dibuat sedih, dan aku juga bisa dibuat kesal serta kecewa. Dan kau dibawa kemari oleh Eyang Pati untuk membuatku senang, bukan untuk yang lain. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang wanita desa. Hamba tidak yakin kalau hamba akan mampu membuat hati Gusti Prabu berkenan. Itu tergantung sikapmu. Kita akan lihat saja nanti. Kau sudah mempunyai suami, Nyidemes? Belum, Gusti Prabu. Hamba belum pernah bersuami. Itu tidak menjadi soal bagiku. Kalaupun kau sudah mempunyai suami, suamimu itu harus cukup tahu diri. Dia harus merelakan istrinya untuk menjadi persembahan bagi rajanya. Apakah ini tidak cukup wajar, Nyi Demes? Iya, Gusti Prabu. Hal itu cukup wajar. Hmm. Mengapa kau katakan hal itu cukup wajar? Apa alasanmu? Hmm. Eh, baiklah. Aku akan menjelaskannya kepadamu, Nyi Demes. Iya, Gusti Prabu. Coba kau katakan, aku ini siapa? Gusti Prabu adalah Raja Majapahit. Bagus, bagus sekali. Sekarang katakan apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit. Nah, jawablah Nyi Demes. Apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit? Semuanya Gusti Prabu. Semuanya adalah milik Paduka. Istana ini milik siapa? Milik Paduka. Bumi Majapahit dengan seluruh isinya milik siapa? Uh, milik Paduka, Gusti Prabu Jayanegara. Bagus, bagus. Jadi semuanya milikku. Iya. Bumi Majapahit, seluruh isinya. Langit-langitnya, pohon-pohonnya, airnya, kekayaan buminya, dan orang-orangnya adalah milikku. I iya. Jadi adalah wajar kalau aku mengambil apa yang menjadi milikku sendiri, bukan? Termasuk kau, Nyi Demes kau adalah milikku juga. Jika aku menginginkanmu, tidak ada seorang pun berhak mencegah. Tak ada seorang pun berhak mengukuhimu sebagai miliknya. Ah, iya, Gusti Prabu. Nah, sekarang berdirilah. Cepat berdiri, Nyedemes. Jangan membuat hatiku kesal. Ah, ah, iya, Gusti Prabu. Dengan hati berdebar-debar, Nyi Demes terpaksa mengikuti perintah Prabu Jayanegara. Wanita cantik itu segera berdiri. Prabu Jayanegara tersenyum kepadanya. Nyi Demes menundukkan wajahnya. <laughs> Jangan kau buang mukamu, Nyi Demes. Lihatlah kemari. Tataplah aku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani. Kau tidak suka kepadaku. Hmm? Apakah aku ini seorang laki-laki yang kurang menarik? Aduh, Gusti Prabu. Bukan begitu maksud hamba. Hamba tidak berani menatap wajah Gusti Prabu karena Gusti Prabu adalah seorang raja. Sedangkan hamba hanyalah seorang kaula alit. Hmm. Nyi Demes. Ya, Gusti. Sekarang ini kita berada di dalam sebuah ruangan. Tak ada orang lain selain kita berdua. Aku seorang laki-laki dan kau seorang perempuan. Nah, lupakanlah sejenak kedudukan kita. Lupakan bahwa aku adalah seorang raja, sedangkan kau hanyalah kaula cilik. Oh, ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya. Bagaimana hamba dapat menganggap Gusti Prabu adalah seorang manusia biasa? Ini adalah perintahku. Ah. Kalau kau ingin membuat hatiku senang, membuat hatiku gembira dan bangga, kerjakanlah perintahku sebaik-baiknya. Nah, pandanglah aku Nyedemes, tataplah wajahku. Jangan kau menunduk begitu. Iya, Gusti Prabu. Iya, begitu. Oh, kau cantik sekali Nyedemes. Wajahmu bagaikan rembulan ketika sedang purnama. Kulitmu halus laksana bulu-bulu burung merak. Nyidemes, tataplah aku. Ayo pandanglah aku. Sekali lagi kau berani membuang muka, aku akan berteriak memanggil prajurit untuk menyeretmu keluar. Eh, ampun Gusti Prabu, ampun. Sudah cukup, cukup. Ya, terus begitu. Pandanglah aku. Hmm. Dan sekarang, ayo. Tersenyumlah Nyi Demes. Berikanlah senyummu itu padaku. Ayo. Ampun Gusti Prabu. Hamba ampun Gusti. Tersenyumlah padaku Nyi Demes. Jangan takut. Ayo. Bukalah bibirmu. Hmm? Dan tersenyumlah kepadaku. Aku ingin melihat gigimu yang tersusun dengan rapi, Nyi Demes. Ampun Gusti Prabu. Hamba Hamba tidak dapat melakukannya, Gusti. Hmm. Apa susahnya tersenyum? Aku hanya ingin melihatmu tersenyum. Ayo, Nyi Demes, tersenyumlah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa. Hamba tidak bisa tersenyum. Kurang aja. Nyi Demes, kau telah menghina aku. Kau pikir aku ini siapa, ha? Huh? Aku hanya memerintahkanmu untuk tersenyum dan kau tidak mau melakukannya. Berani sekali kau membangkang perintahku, perintah Raja Junjunganmu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba takut. Hamba tidak bisa tersenyum. Bagaimana hamba bisa tersenyum? Kalau hamba merasa takut, Gusti. Baik, baik, baiklah. Kalau begitu kau tidak usah tersenyum. Kau boleh menangis kau boleh merintih. Hah, aku tidak butuh senyumanmu. Aku hanya butuh kau melayaniku sekarang juga. Ampun, Gusti. Jangan. Lepaskan hamba. Ayo, Nyi Demes. Lepaskan hamba, Gusti Prabu. Jaya Negara berusaha mendekap tubuh Nyidemes. Sementara Nyidemes berusaha untuk meronta. Wanita cantik itu menggelepar dalam dekapan Raja Muda Majapahit. Prabu Jaya Negara tidak memperdulikannya. Dia terus mendekap, merangkul, dan berusaha untuk mencium Nyidemes. Suatu saat, secara tidak sengaja, Nyidemes mencakar wajah Prabu Jaya Negara. Dan kening Prabu Jaya Negara berdarah karena ujung kukunya demes yang tajam. Prabu Jaya Negara terkejut ketika meraba wajahnya. Setetes darah membasahi ujung jarinya. Prabu Jaya Negara marah sekali. Matanya berapi-api, napasnya tersengal-sengal, dan giginya gemeretu. Oh, perempuan Edan, kau telah berani melukai wajahku. Kau berani mencakar mukaku. Hmm? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba mohon ampun, Gusti. Oh, ampun. Keparat kau, setan betina. Aku tidak sudi melihatmu kamu lagi. Prajurit! Ah, kau harus dihukum berat, Nyi Demes. Kau akan segera membuktikan betapa besarnya kekuasaan Prabu Jaya Negara. Ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Prajurit, seret perempuan ini keluar. Kembalikan pada Eyang Pati dan katakan pada Eyang Pati supaya perempuan ini diberi hukuman berat. Baik, Gusti Prabu. Ayo. Ayo, Dua. Gusti Prabu. Ayo. Ampun. Ayo. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba tidak sengaja melakukannya. Ayo, keluar. Ampun, Gusti Prabu. Lepaskan. Tuh, jangan keluar. Lepaskan. Eh, ada-ada saja. Berani sekali perempuan itu. Kurang ajar sekali. Apa dia tidak tahu sedang berhadapan dengan kekuasaan negeri Majapahit? Dia hanyalah perempuan desa, Kakang Ramapati. Mungkin saja dia tidak begitu menyadarinya. Ada banyak perbuatan bodoh. Tapi perbuatan yang dilakukan Nidamas adalah perbuatan yang paling bodoh, paling bodoh dan paling celaka. Iya, memang kasihan sekali. <sighs> Kasihan sekali nasib wanita-wanita seperti demas. Kalau mereka mau menuruti perintahku, mereka bisa hidup bahagia. Mereka bisa hidup tanpa kekurangan apa-apa. Tapi dasar orang goblok. Mereka memilih bencana daripada keberuntungan. Ya, salahnya sendiri. Dia dibawa jauh-jauh ke Majapahit bukan untuk menemui malapetaka. Dia dibawa untuk tujuan yang baik tapi salahnya sendiri. Maaf, Kakang Ramapati. Kira-kira hukuman apa yang akan ditimpakan kepada Nyi Demas? Itu bukan urusanmu, Nyai. Gusti Prabu sendiri menghendaki agar Nyi Demas dihukum berat. Kau tahu artinya, hmm? Apa itu hukuman berat? Hmm? Iya, aku tahu, Kakang. Tapi aku yakin Nyi Demas tidak sengaja melakukannya. Mana mungkin dia berani melukai wajah Gusti Prabu Jayanegara. Pasti ada sebabnya kalau dia sampai melakukannya. Aku tidak peduli, Nyai. Dia sudah membuatku malu sekali. Aku tidak perlu membela perempuan rendah seperti Demas. Ketika Sang Ramapati sedang marah-marah di depan istrinya, Rabanyak dan Rapangsa menghadap. Dua orang anak asuh itu segera duduk di lantai ruangan. Mereka menghaturkan sembah. Rabanyak dan kau Rapangsa. Ya, Gusti Ramapati. Kau yang harus bertanggung jawab. Sekarang juga kau bawa pergi ini Demas dari Majapahit. Bawalah perempuan itu ke tepian kota Raja Majapahit. Dan selanjutnya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Wanita picisan itu sudah berani melukai Gusti Prabu Jaya Negara. Gusti Prabu sendiri telah menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya. Cepat kerjakan Rapangsa. Aku tidak sudi lagi melihat muka perempuan rendah itu. Baik, Gusti Ramapati. Kami akan segera mengerjakan tugas. Kerjakan tugasmu secara diam-diam. Jangan sampai ada orang yang melihat. Jangan sampai ada orang yang mendengar. Kita harus menutupi keburukan Gusti Prabu Jaya Negara. Nah, berangkatlah. Baik, Gusti Ramapati. Kami mohon diri. Aduh, berani sekali kau melakukannya, Nyi apakah tidak dapat membayangkan akibatnya? Aku tidak sengaja, Kalapi. Prabu Jaya Negara mendekapku dari belakang. Aku merontak-rontak. Aku berusaha untuk berontak. Mengapa kau tidak menurut saja? Aku takut, Kalapi. Aku belum pernah melakukannya. Aku takut sekali. Aku ingin lari, tapi tidak berani. Akhirnya, secara tidak sengaja, aku mencakar wajah beliau. Darah menetes dari kening Prabu Jayanegara. Dan aku, aku terkejut sekali. Tapi, semuanya sudah terjadi. Kasihan kau Demes. Seharusnya kau berhati-hati. Sekarang, ya, kami tidak bisa membayangkan nasib apa yang akan kau terima. Sebaiknya kau berdoa saja, Nyi Demas. Iya. Mudah-mudahan para dewata melindungimu. Sekarang ini, kau sedang menghadapi ancaman bahaya yang sangat besar. Oh, Tuan Rabanya, Tuan Rabangsa. Berani sekali kau melakukannya, Nyi Demas. Apa kau tidak sadar bahwa kau sedang berhadapan dengan seorang raja? Aku tidak sengaja, Kapi. Kalau sudah begini, mau apa lagi? Kau mendapat kesulitan besar. Seharusnya kau berhati-hati, Demes. Setiap kaulah alit harus berhati-hati supaya memperoleh keselamatan. Kalau sampai seorang kaulah cilik menyinggung perasaan pembesar kerajaan, apalagi sampai menyinggung perasaan seorang raja. Tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Biarlah jalan Nana. Kalau memang sudah menjadi nasibku, aku akan menerimanya. Sudahlah. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jaya Negara mengampuni kesalahanmu. Ah, uh, Tuan Rabanyak, Tuan Rapangsa. Ketika Kalapi dan jalan nana sedang memberi nasihat pada Nyi Demes, pada saat itulah Rabanyak dan Rapangsa muncul dari balik pintu ruangan. Dua orang laki-laki berbadan tegap itu memandang ke arah Nyi Demes dengan perasaan kesal dan gusar. Rapangsa tersenyum keju. Ah, silakan duduk Tuan Rapangsa. Mari, silakan Tuan Rabanyak. Hmm. Tidak usah Kalapi. Aku hanya akan mengambil Nyi Demes. Maaf Tuan Rapangsa akan dibawa kemanakah Nyi Demes? Dia sudah tidak berguna lagi di Majapahit. Dia harus dikembalikan ke kampung asalnya. Oh, benarkah dia akan dikembalikan ke desa kelahirannya? Kau tidak usah cerewet, Kalapi. Kau pun sedang menunggu giliranmu. Kalau kau membuat kecewa hati Gusti Prabu Jaya Negara, nasibmu akan serupa dengan Nyi Demes. Ayo, perempuan sundal, cepat ikut kami. Tuan Rabanyak, akan dibawa kemanakah hamba ini? Akan dibawa kemana hamba? Apa telingamu sudah tuli? Kau akan kami pulangkan ke desa kelahiranmu. Ah, benarkah demikian? Benarkah hamba akan dikembalikan ke desa kelahiran hamba? Iya, itu perintah dari Gusti Prabu Jaya Negara. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Ayo, kita berangkat sekarang. Ampun Tuan Ratangsa, hamba akan berpakaian dulu. Tidak usah berpakaian. Kami tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusimu, wanita konyol. Ayo cepat. Ayo, ayo, ayo. Kalau kau masih rewel, kami terpaksa menyeretmu. Baik, baik Tuan Rapangsa. Hamba akan menurut. Selamat tinggal Kalati. Selamat tinggal Jalan Nana. Selamat jalan Nyi Demes. Mudah-mudahan para dewa melindungi perjalananmu Nyi Demes. Malam mulai turun ketika Nyi Demes dibawa pergi. Sang Ramapati mengawasinya dari ruangan pendopo pada saat Rapanyak dan Rapangsa memerintahkan orang-orangnya agar berangkat. Dan akhirnya mereka bergerak meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati. sampai di manakah kita ini, Tuan? Mengapa hamba disuruh turun? Hamba takut. Tempat ini gelap sekali. Cepat turun. Jangan cerewet. Nanti kupukul kau. Ayo turun. Tuan Rapangsa, hamba, hamba akan diapakan? Kau tidak pantas bertanya seperti itu, perempuan konyol. Kau pasti tahu bahwa kau sudah melakukan kesalahan berat dan hukumannya pun berat ampun, Tuan Rapangsa. Hamba benar-benar tidak sengaja. Dengar, Nyi Demas. Kami juga sangat menyayangkan mengapa peristiwa ini harus terjadi. Kami tidak pernah menduga. Kami bawa kau jauh-jauh ke Majapahit bukan untuk menemui malapetaka. Kami mempunyai maksud yang baik. Kami ingin mengangkat derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Tapi sayang sekali, kau ini tidak tahu terima kasih tidak bisa diperlakukan dengan baik. Malah kau melakukan hal-hal yang sangat tercela. Kau melukai wajah Gusti Prabu Jayanegara. Kau pikir kau ini siapa, ha? Ampun Tuan Rabanja. Bukankah sudah hamba katakan bahwa hamba tidak sengaja? Sengaja ataupun tidak sengaja, kau tetap bersalah. Dan untuk itu, kau harus mendapat ganjaran yang setimpal. Sayang sekali, Demas, Kau terpaksa menyusul temanmu Jumpita. Jumbita? Di manakah Jumbita? Bukankah dia sudah tinggal bersama keluarganya kembali? Bukankah dia sudah diantarkan pulang ke desa kelahirannya? Jangan bodoh, Nyidemes. Jumbita telah membayar dengan nyawanya. Karena dia tidak dapat memuaskan selera Gusti Prabu Jaya Negara Tanjung Bita dibunuh. Tuan Rapangsa, Tuan Rabanya, janganlah hamba dibunuh. Hamba masih ingin hidup. Apa? Hah. Kau masih ingin hidup? Mengapa hal itu tidak kau katakan di depan Gusti Prabu? Hmm? Dasar perempuan goblok. Jadi, jadi tak telah menjadi korban? Kalau begitu Gusti Ramapati telah membohongi kami. Beliau mengatakan bahwa Jumbita akan dipulangkan ke desa kelahirannya. Tapi ternyata dibunuh. Dia memang harus dibunuh. Sebab kalau tidak, dia bisa membocorkan keburukan Gusti Prabu Jaya Negara. Dia harus dibunuh. Dan dia sudah dibunuh. Sekarang ini giliranmu Nyi Demes. Nyinggir Pangsa. Biar ku bereskan perempuan tengik ini. Tuan Rabanya, ampun. Jangan hamba dibunuh. Jangan hamba dibunuh mampus kau. Ya. ya! luar biasa. Pedangmu hampir memutuskan lehernya, Rabanya. Dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Kau dapat membunuhnya dengan sekali tebas. Hmm. Kita sudah menjalankan tugas dengan baik, Rapansa. Sekarang, mari kita kembali ke Majapahit. Iya. Untuk apa kita berlama-lama di sini? Hai prajurit, seret mayat perempuan itu ke semak belukar dan tutup dengan daun-daunan. Baik, Tuan. Dua orang prajurit segera menyeret tubuh Nitemes yang sudah terkujur menjadi mayat. Mereka membawanya ke semak belukar dan menutupinya dengan daun-daunan. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali ke Majapahit. Ampun Gusti Prabu. Dua kali hamba telah mengecewakan hati Gusti Prabu. Tidak apa yang Pati. Kau tidak bersalah. Perempuan-perempuan konyol itulah yang tidak tahu diri. Apakah mereka sudah disingkirkan sejauh-jauhnya? Sudah, Gusti Prabu. Mereka sudah dibuang sejauh-jauhnya. Mereka tidak boleh tahu banyak tentang diriku. Kemudian menyebarluaskannya ke tengah-tengah masyarakat. Oh, tentu Gusti Prabu. Hamba dapat memegang rahasia Gusti Prabu Jaya Negara. Gusti Prabu adalah pucuk pimpinan negeri semua orang harus meluhurkan nama Gusti Prabu Jaya Negara. Seorang raja tidak boleh cacat, tidak boleh tercela, sebab seorang raja adalah panutan rakyat. Soal itu Gusti Prabu tidak usah khawatir. Hamba telah menutup rahasia ini serapat mungkin dan selama-lamanya. Hmm. Bagus. Bagus. Oh ya, apa kau masih menyimpan gadis-gadis yang lain, Eyang Pati? Masih. Masih Gusti Prabu, masih ada dua orang wanita lagi. Tapi ampun Gusti Prabu, biarlah hamba membujuk mereka lebih dahulu. Biarlah hamba menyiapkan mereka agar jangan sampai mereka mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Baiklah, Yang Pati. Aku akan sabar menunggu. Lalu kapan kau membawa mereka kemari? Hamba minta waktu dua hari lagi, Gusti Prabu. Baiklah, dua hari lagi. Aku percaya padamu, Yang Pati. Terima kasih, Gusti Prabu. Kepercayaan Gusti Prabu Jaya Negara merupakan kehormatan yang sangat besar bagi hamba. Sekarang izinkanlah hamba mohon diri. Silakan, Yang Pati. Duduklah baik, Gusti Ramapati. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu, Jalanana. Uh, benar namamu Jalanana? Benar, Gusti. Nama hamba Jalanana. Iya, begini. Telah dua kali aku dikecewakan. Aku dibuat malu. Jumbita dan Didemas telah mencoreng-moreng mukaku dan kuharap kau tidak mengulangi lagi perbuatan mereka, dua orang temanmu itu. Ya, Gusti Ramapati. Jalanana. Ya, Gusti. Aku sudah mendapat laporan dari rabanya tentang dirimu. Menurut rabanya, kau berasal dari keluarga orang yang tidak mampu. Kau tinggal tidak jauh dari desa Pongging di tepi anak sungai Berantas. Benar begitu? Benar, Gusti. Nah, Jalanana, kau harus mampu berbuat seperti halnya orang-orang cerdas. Jangan berlaku bodoh seperti halnya dua orang temanmu itu. Kau dapat menjunjung tinggi keluargamu, kedua orang tuamu. Kau dapat mengangkat derajat mereka ke tempat yang lebih baik kalau kau dapat melayani Gusti Prabu Jaya Negara sehingga beliau merasa puas dan gembira. Kau sendiri akan heran. Kau akan heran melihat keberuntunganmu yang besar. Ini penting kau ketahui dan kau sadari jalanana. Iya, Gusti Ramapati. Kalau kau ingin membuat keluargamu hidup bahagia, kalau kau ingin membalas budi baik orang tuamu, kalau kau ingin membuat hidup adik-adikmu dan saudara-saudaramu menjadi lebih sejahtera, sekarang inilah saatnya. Percayalah padaku, Jalanana. Ya, Gusti. Iya, sekarang inilah saatnya. Kau tidak perlu kerja keras Kau hanya kuperintahkan untuk melayani Gusti Prabu Jaya Negara. Turuti saja apa kata beliau. Jangan sekali-kali membantah dan jangan takut. Kalau kau bersikap manis, beliau pun akan bersikap ramah kepadamu. Kau mengerti jalan Nana? Kau paham? Ya, Gusti Ramapati. Hamba paham. <laughs> Bagus. Jadi kau sudah siap untuk kubawa menghadap Gusti Prabu? Hamba sudah siap, Gusti. Bagus. Sekarang malam ini kau boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi aku akan membawamu menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Ingat baik-baik jalanan. Ingat apa yang kuperintahkan kepadamu. Turuti saja apa keinginan beliau. Turuti saja apa yang dikehendaki beliau. Nah, selamat malam. Kau boleh kembali ke ruangan bilikmu. Terima kasih Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Apa yang kau pikirkan, Jalan Jalan Nana, kau melamun ya? Apa yang kau pikirkan? Besok pagi, aku akan mendapat giliranku Kalapi. Gusti Ramapati akan membawaku menghadap Prabu Jayanegara. Waduh, aku justru mengharap giliranku yang datang. Tapi rupanya nasibku belum beruntung. Lalu, apa rencanamu, Jalanana? Entahlah, aku tidak mempunyai rencana apa-apa. Aku belum tahu apa yang akan terjadi. Jangan bodoh. Aku sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada dirimu. Sebentar lagi kau akan menjadi wanita terhormat. Kau akan menjadi wanita kaya, dan kau akan mengangkat derajat keluargamu setinggi-tingginya. Kau akan pulang ke desa kelahiranmu dengan membawa oleh-oleh yang sangat berharga. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, jalan anak. Ah. Jangan seperti Cumpita atau Nyidemes kita harus memanfaatkan kelebihan kita untuk kesenangan-kesenangan di dalam hidup. Aku tidak tahu Kalapi. Telah dua kali aku gagal menjalin cinta dengan pemuda satu desa. Dan sekarang, rupanya nasibku akan diserahkan ke tangan Prabu Jayanegara. Bukankah itu lebih baik? Kau harus dapat membuat Prabu Jayanegara puas. Dan setelah itu, kau harus minta apa saja Sungguh menyenangkan. Kalau misalnya aku berhasil membuat beliau puas, kau tahu apa yang akan aku minta? Dengar jalananah, aku akan meminta gelang emas berlian. Aku akan minta kalung, cincin, dan perhiasan-perhiasan yang lain. Aku juga akan minta 3000 kepeng uang perak murni. Setelah aku kembali ke desa nanti, aku akan membeli 100 petak sawah, sepuluh ekor kerbau yang gemuk, dan lima ekor kuda yang gagah dan perkasa. Bukankah hal ini cukup menyenangkan? Sudahlah, Kalapi. Jangan bicara ngelantur. Aku ingin tidur. Aku mengantuk sekali. Aku mengantuk dan lelah. Biarkan aku tidur. Tunggu dulu, Jalanana. Aku tidak bicara ngelantur. Aku bersungguh-sungguh kepadamu. Selama di ruangan ini, kita telah saling mengenal dengan baik. Kita telah menjadi sahabat karib. Karena itu kita harus saling memberikan nasihat dan dorongan. Sungguh jalan anak, kau harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan bodoh, manfaatkan setiap peluang untuk memperoleh kesenangan di dalam hidup. Sudahlah Kalapi, jangan ganggu aku. Aku mau tidur tubuhnya di atas ranjang berukiran indah. Tapi gadis itu tidak segera tidur. Sekalipun matanya terpejam, pikirannya melayang-layang. Benarkah apa yang dikatakan Kalapi? Dan benarkah apa yang dikatakan Gusti Ramapati? Benarkah kesempatan ini merupakan keberuntungan bagiku? Entahlah, aku tidak tahu Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu seperti apa Prabu Jaya Negara. Apakah aku akan dapat memuaskan beliau? Wah, oh, ayah, ibu, kalian pasti cemas menunggu kedatanganku. Doakanlah aku, ibu. Doakanlah anak gadismu ini, ayah. Mudah-mudahan aku dapat selamat Mudah-mudahan aku dapat lolos dari bahaya besar. Jalan Nana bangun pagi-pagi dan melihat kereta sudah disiapkan di halaman depan. Sang Ramapati melampaikan tangannya ketika Jalan Nana berjalan menyeberangi ruangan pendopo. Mereka segera naik ke atas kereta. Kemudian saat berikutnya, Empat orang prajurit mengawal kereta meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati Sekarang Jalanana duduk di atas lantai ruangan pribadi raja. Sang Ramapati sudah pergi. Jalanana tidak berani mengangkat mukanya, menatap sang Prabu yang berdiri di dekat ranjang. Prabu Jaya Negara tersenyum. Perlahan-lahan dia menghampiri jalan Nana yang masih duduk di lantai ruangan dengan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Menurut Eyang Pati, namamu Jalan Nana. Benarkah demikian? Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Jalanana. Hmm. Tahukah kau apa artinya namamu itu? Ampun Gusti Prabu. Nama hamba mempunyai arti mandi air. Hamba tidak tahu mengapa orang tua hamba memberikan nama seperti itu. Bagus. Mandi air. Sebentar lagi kita akan mandi air bersama-sama. Air yang kumaksud ialah air asmara air kenikmatan duniawi, air kesenangan di dalam hidup. Nah, cobalah tengadahkan wajahmu anak manis. Iya, begitu. Nana. Iya, Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja nasibmu jauh lebih baik dibandingkan dua orang temanmu. Tapi semua itu tergantung sikapmu kepadaku. Iya, Gusti Prabu. Kau mempunyai wajah yang cantik, Kau mempunyai tubuh yang indah, dan matamu bersinar-sinar laksana bintang pagi. Sayang sekali kalau kau harus menyanyiakan kecantikanmu, Jalanana. Sayang sekali kalau kau justru akan menemui malapetaka karena kecantikanmu. tapi kau tidak usah khawatir. Kau tidak perlu gentar. Kau dibawa kemari hanya untuk menjadi kelangenanku, kesenanganku, Kau tahu artinya? Tahu, Gusti Prabu. Gusti Ramapati sudah menjelaskannya kepada hamba. Coba katakan padaku. Katakan apa yang telah dijelaskan Eyang Pati. Ampun, Gusti Prabu. Paduka adalah seorang raja. Sedangkan hamba hanyalah seorang kaula cilik. Tugas hamba ialah menyenangkan hati Paduka. Itulah sebabnya hamba dibawa kemari. Nah, Aku akan melengkapi penjelasan Eyang Pati. Dengarkan jalan Nana. Kau akan kubuat kelangenan, barang-barang yang menjadikan hatiku senang. Jadi kau harus ingat, kedudukanmu di sini hanyalah seperti barang. Kau tidak mempunyai wewenang apa-apa. Kau tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Kau tidak berhak berkata tidak Kau harus selalu manggut di depanku. Kau tidak boleh menggelengkan kepalamu. Kau benar-benar hanya menjadi kelangenan Prabu Jaya Negara. Bagaimana jalan anak? Kau terima keadaan seperti ini? Hamba terima Gusti Prabu. Justru hamba merasa bangga karena dapat memperoleh kesempatan menjadi kelangenan Gusti Prabu Jaya Negara. Baiklah, Aku ingin membuktikan kata-katamu itu. Nah, sekarang kemari kau. Datanglah kemari, jalan Jalanana. Duduklah di tepi ranjangku ini. Kemudian, baringkanlah tubuhmu. Baik, Gusti Prabu. Di Jalan Nana berdebar-debar. Jantungnya berdenyut dengan kencang. Dan kakinya merasa sedikit gemetaran. Tapi akhirnya dia bangkit dan melangkah ke tepi ranjang. Sang Prabu Jaya Negara tersenyum. Jalan Nana duduk di tepi ranjang, berhadapan dengan Raja Muda Majapahit. Coba jawab pertanyaanku, Jalan Nana. Iya, Gusti Prabu. Jawab dengan tegas dan jujur. Iya, Gusti. Sekarang ini kau menjadi milik siapa? Milik Gusti Prabu Jaya Negara. Dagumu bagus sekali. Milik siapa ini? Milik Gusti Prabu Jaya Negara. Pipimu lembut seperti beludru. Milik siapa jalanana? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Punggungmu halus sekali. Kulitmu juga halus. Kuning langsat dan halus. Milik siapakah ini? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Tangan-tanganmu indah, lenganmu seperti sebuah kendewa, dan jari-jarimu lentik bagaikan diukir para dewata. Milik siapakah semuanya ini? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Mulutmu bagus. Cobalah kau tersenyum. Ayo jalan jalanana, tersenyumlah. Hmm, iya, begitu. Kau bertambah cantik jalanana. Senyumanmu bisa membuat setiap laki-laki mabuk kepayang. Nah, sekarang tidurlah. Baringkan tubuhmu di atas ranjangku. Iya, begitu. Hmm, sekarang diam ya. Tenanglah. Jangan bergerak-gerak. Iya, Gusti. Kau mempunyai kecantikan yang hampir sempurna. Kau tergolek bagaikan seekor kijang kencana. Kau tidur bagaikan seorang bidadari terbaring di atas rumput sorga. Ah, kau pantas menjadi kelangenanku, Jalanana. Kau pantas menjadi wanita persembahan. terbaring di atas ranjang. Perlahan-lahan Prabu Jayanegara mendekatkan wajahnya. Matanya menyapu seluruh tubuh gadis yang tergolek di atas ranjang. Jalanannya semakin bertambah kebetaran. Tubuhnya panas dingin. Apalagi setelah tangan sang Prabu Jayanegara mulai meraba seluruh tubuhnya. Raja muda itu mendesis-desis bagaikan seekor ular mencium bau mangsanya kau tidak seperti dua orang temanmu jalanan. Aku merasa sangat gembira dan lega. Kau adalah seorang gadis penurut. Hamba sudah menjadi milik Paduka. Hamba tidak berani lagi menentang kehendak Gusti Prabu Jayanegara. Bagus. Marilah kita lanjutkan permainan ini. Nah, sekarang bangunlah. Bangun dan lepaskan pakaianmu jalanana. Apalagi yang kau tunggu? Lepaskan pakaianmu. Aku ingin melihat apa saja yang kau miliki, jalanana. Ampun, Gusti Prabu. Ampun, hamba tidak dapat melakukannya. Baru saja kau berkata tidak akan membantah perintahku. Tapi mengapa sekarang membantah, jalanana? Hamba tidak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba membantah. Ah, omong kosong. Ingat, Jalanana, aku tidak ingin kecewa untuk ketiga kalinya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba tidak bersedia membuka pakaian yang hamba kenakan. Hamba takut Gusti Prabu akan kecewa sekali. Mengapa aku harus kecewa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat mengatakannya. Kau harus mengatakannya, Jalanana. Kau tidak perlu menutup-nutupi apa yang kau miliki di hadapanku kau harus bersikap terbuka kepadaku. Itulah artinya kau tunduk pada kekuasaanku. Itulah artinya kau menjadi kelangenanku, milikku. Aduh, Gusti Prabu, hamba benar-benar tidak dapat melakukannya. Ah, kau pun sama konyolnya dengan dua orang temanmu. Lihat, kalau kau tidak mau membuka pakaianmu, biar aku yang akan melakukannya. Secepat kilat, Prabu Jayanegara melompat ke arah Jalanana. Tangannya menyambar pakaian yang dikenakan Jalanana, kemudian mencampretnya sekencang-kencangnya. Jalanana buru-buru menyembunyikan bagian punggungnya, tapi Prabu Jayanegara sempat melihat noda hitam di bagian punggung gadis cantik itu. Noda hitam yang cukup besar, sebesar sebuah piring perak. Prabu Jayanegara tersenyum tipis Wajahnya membayangkan rasa kecewa. Jalanana, rupanya kau mempunyai cacat di bagian punggungmu. Aku melihat noda hitam di bagian punggungmu, Jalanana. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah mengatakan bahwa hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba tidak bersedia membuka pakaian hamba. Mengapa kau tidak mau berkata terus terang kepadaku, Jalanana? Mengapa kau menutup-nutupi cacat di bagian punggungmu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba menutup-nutupi cacat di bagian punggung hamba. Hm, berani sekali kau melakukannya. Apakah itu tidak sama artinya dengan membohongi aku? Hmm? Ampun, Gusti Prabu. Hamba melakukannya karena hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Hamba tak ingin Nasib hamba seperti jembita ataupun Nyik Demes. Bagaimanapun juga, kau telah mengecewakan aku, Jalanana. Kau mempunyai cacat. Kau mempunyai noda hitam di bagian punggungmu. Dan kau tidak mau berterus terang kepadaku. Di samping membuat kecewa, kau juga telah membuatku kesal. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah hamba dicampakkan. Janganlah hamba dibuang Hamba ingin membuat hati Gusti Prabu gembira. Hamba ingin sekali menjadi seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Hamba ingin menjadi kelangenan Gusti Prabu. Tidak, Jalanana. Aku tidak sudi menerimamu. Kau boleh pergi sekarang. Aku akan memanggil prajurit dan mereka akan segera membawamu pergi dari ruangan ini. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah hamba dibuang. Hamba ingin menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Hamba ingin memuaskan hati Gusti Prabu. Hamba memang mempunyai cacat di bagian punggung. Tapi hamba masih mempunyai yang lain. Gusti Prabu Jayanegara dapat memiliki diri hamba seluruhnya. Hamba akan melayani Gusti Prabu sampai Gusti Prabu puas dan bahagia. Ampun Gusti Prabu ampun, janganlah hamba diusir dari ruangan ini. Hamba ingin memenuhi harapan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Ampun. jalan Nana meratap dan menangis sejadi-jadinya. Karena tidak tahan lagi, jalan Nana menangis sambil menubruk kaki kanan Prabu Jaya Negara. Sesaat Prabu Jaya Negara hilang keseimbangan, Beliau ingin tetap berdiri dengan kaki kiri sebagai penyangga, tapi karena kaki kirinya cacat, maka Prabu Negara tercungkang ke belakang. Ampun Gusti Prabu. Kurang ajar. Berani sekali kau menjamah kaki kiriku, Jalanana. Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba sudah putus asa. Hamba takut Gusti Prabu Jaya Negara akan mencampakkan diri hamba di jalanan. Kau tidak akan kucampakkan di jalanan. Sekarang kemarilah. Kemari kau. Mendekatlah. Iya, Gusti Prabu. Ada apa, Gusti Prabu? Tidak usah bertanya-tanya. Ayo, kemari cepat. Iya, Gusti Prabu. Sekarang berdiri. Berdiri dan perlihatkan punggungmu kepadaku. Jalananah. Kuperintahkan agar kau berdiri. Berdiri dan perlihatkanlah punggungmu yang cacat itu kepadaku. Baik, Gusti Prabu. Nah, begitu. Bagus. Bagus sekali. Iya. Sayang sekali. Mengapa kau harus mempunyai cacat seperti ini, Jalanana? Hm. Mengapa bisa seperti ini, Jalanana? Apa yang telah membuatmu cacat? Ampun Gusti Prabu, cacat itu hamba derita sejak lahir. Hamba sendiri tidak tahu mengapa. Kalau begitu kau memang tidak bersalah. Kau mempunyai cacat lahir. Baiklah. Sekalipun kecewa, aku dapat memahaminya dengan baik. Oh, lehermu bagus sekali. Lehermu indah. Kuning, lembut dan indah. Bolehkah aku meraba lehermu, Jalanana? Silahkan, Gusti Prabu. Silahkan. Hamba senang sekali. Hamba senang jika Gusti Prabu bersedia memiliki diri hamba seutuhnya. Hmm. Leher yang indah. Aku senang dengan bentuk leher seperti ini. Aku senang wanita mempunyai bentuk leher seperti ini. Lembut dan indah. Aduh, Jangan terlalu keras, Gusti Prabu. Sakit. Apa katamu? Sakit? <laughs> Apakah tangan-tanganku cukup kuat untuk mencekik lehermu, jalanan? Bagaimana kalau misalnya begini? Aduh, ampun Gusti Prabu. Jangan. Lepaskan Gusti. Hmm. Sakit. Hamba hamba tidak bisa bernapas. Lepaskan Gusti Prabu. Lepaskan. Dengarkan baik-baik, Jalanana. Kau tidak bersalah. Kau tidak bersalah hanya karena mempunyai cacat di bagian punggungmu. Tapi kau mempunyai kesalahan yang lain. Kau berani menjamah kaki kiriku. Dan itu adalah perbuatan yang sangat berani. Itu perbuatan yang sangat kurang ajar kepadaku. Karena itulah, aku tidak akan memaafkanmu, Jalanana. Aku tidak akan memberimu ampun. Sekarang rasakan jalanana. Uh, eh, rasakan tangan-tanganku ini. Aduh, ampun Gusti Prabu. Lepaskan. Hamba, hamba tidak bisa bernapas. Kau rasakan Aduh. ini. Kau memang tidak perlu bernapas lagi jalanan. Aku akan mencekikmu sampai mati. Aduh, ampun Gusti Prabu. Lepaskan! Lepaskan! Tidak akan kulepaskan, jalan Jalanana. Tidak akan kulepaskan sebelum nyawamu melayang dari tubuhmu. Ini ku tambah lagi. Hmm? ampun, ampun. Jalan Nana menggelepar-gelepar, tangannya menggapai-gapai ke udara. Wajahnya tegang dan matanya mendelik dengan hebat. Lidahnya terjulur keluar. Namun Prabu negara tidak berhenti mencekik dan dia semakin kuat mencekik. Mampus kau wanita bodoh. Akhirnya jalan Nana tidak lagi meronta. Lehernya biru, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tubuh wanita cantik itu lunglai, kemudian jatuh ke lantai ruangan. Prabu Jaya Negara tersenyum dingin. Beliau nampak puas. <laughs> Dia mampus. <laughs> Gadis itu telah mati di tanganku. Dia pikir aku tidak mampu melakukannya. Aku bisa. Aku bisa melakukan apa saja. Aku adalah seorang raja. Kekuasaanku sangat besar. Aku dapat membunuh siapapun juga yang berani mengecewakan hatiku. Aku dapat membinasakan siapapun juga yang berani berdusta di hadapan Prabu Jaya Negara. Semua ini adalah milikku. Majapahit adalah milikku. Termasuk kau, Jalanana, wanita bodoh. Karena itulah, ya, wajar jika aku mencabut nyawamu. Hmm. Aku tidak ingin ada seorang pun berani menjamah kaki kiriku. Iya, kaki kiriku. Kaki kiriku yang cacat ini. Sekalipun aku pincang, tapi aku adalah seorang raja. Dan seorang raja tidak boleh buruk. Seorang raja harus sempurna. Aku tidak membutuhkan cermin kebenaran. Kalau cermin itu tidak memuaskan hatiku dan bahkan berani menelanjangi keburukanku, cermin itu akan kubuat pecah berantakan. Iya, tidak seorang pun kuizinkan menghina Prabu Jayanegara. Tidak seorang pun. Prajurit! Dua orang prajurit jaga bergegas masuk ke ruangan pribadi Prabu Jayanegara. Mereka menghaturkan sembah di hadapan junjungannya. Prabu Jayanegara menunjuk ke mayat jalan Nana yang masih tergeletak di lantai ruangan. Selanjutnya dua orang prajurit menyeret tubuh jalan Nana keluar. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya karena hamba telah mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Kau tidak bersalah, Eyang Pati. Bagaimanapun juga ini merupakan kesalahan hamba Gusti Prabu. Hamba telah berbuat teledor. Hamba telah berlaku ceroboh. Sehingga hamba tidak tahu bahwa gadis itu mempunyai cacat di bagian punggungnya. Seharusnya hamba memeriksa lebih dahulu dengan teliti. Soal cacat itu sebenarnya aku bisa memakluminya. Aku sendiri orang yang cacat. Jalanana telah membuat kesalahan karena dia berani menjamah kaki kiriku. Dan untuk itu dia menemui kebinasaan di tanganku sendiri. Sekarang beberapa orang prajurit telah membawanya pergi untuk menguburkan mayatnya. Ya, Aku terpaksa membunuhnya, Yang Pati. Hatiku tersinggung sekali dan aku terpaksa membunuhnya. Gusti Prabu telah melakukan suatu tindakan yang sangat tepat. Memang tidak sepantasnya bagi seorang kawula cilik berani menghina Paduka. Sekalipun perbuatan itu tidak sengaja. Tapi menurut pendapat hamba, apa yang dilakukan Jalanana tidak dapat dibenarkan. Sudahlah Yang Pati. Aku tidak mau pusing-pusing lagi. Kalau kau masih mempunyai simpanan wanita, cepatlah bawa kemari. Ya, mudah-mudahan kali ini dia dapat memenuhi harapanku. Ampun Gusti Prabu. Hamba hanya tinggal mempunyai seorang wanita lagi. Kalau misalnya Gusti Prabu menghendakinya, hamba dapat membawanya menghadap. Oh, jangan sekarang, Yang Pati. Sekarang aku akan pergi ke istana Kapurtren. Ibunda Tribuana memanggilku menghadap. Pasti ada sesuatu yang hendak beliau bicarakan denganku. Uh, lebih baik besok saja yang pati. Besok bawalah gadis itu kemari. Sendiko Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Silakan. Duduk kau Rabanyak, dan kau juga Rapangsa. Iya, Gusti Ramapati. Kalian ini bagaimana? Kalian ternyata tidak becus bekerja. Kalian telah membuatku malu sekali di hadapan Gusti Prabu Jaya Negara. Tiga orang gadis yang kubawa kemari ternyata telah mengecewakan beliau. Oh, ampun Gusti. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Kami telah melakukan kesalahan. Benar, Gusti Ramapati. Seharusnya kami meneliti wanita-wanita itu sebelum kami bawa ke Majapahit. Begitu. Seharusnya memang begitu. Jangan asal comot saja. Kau kutugaskan untuk mencari gadis-gadis atau wanita-wanita yang pantas untuk kita persembahkan kepada Gusti Prabu. Tentu saja kau harus memilih mereka dengan baik Kau harus teliti keadaan tubuhnya. Kau harus pelajari sifat dan perangainya. Hah, begitu saja tidak becus kalian. Oh, Gusti, bagaimana dengan yang seorang lagi, Gusti? Ya, ialah harapan kita satu-satunya. Mudah-mudahan saja dia dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Kalau sampai kali ini pun gagal, akibat buruk akan segera kita terima. Dan kalian berdua terutama yang harus bertanggung jawab. Ampun, Gusti Ramapati. Tapi nampaknya gadis yang satu ini lain, Gusti. Wajahnya jauh lebih cantik dari teman-temannya. Dan dia mempunyai perangai yang agak bebas. Ya, yang penting dia tidak cacat. Dengar rabanya. Dan kau juga Rapangsa. Dengan mempersembahkan seorang wanita cacat, Hal itu bisa menyinggung hati Gusti Prabu. Kita bisa dianggap menghina beliau. Kalian tahu sendiri, beliau juga mempunyai cacat di bagian kaki kirinya. Hah, kalian ini bagaimana? Kalian senang kalau melihat aku celaka, hm? Kalian senang melihat Gusti Prabu Jaya Negara menjepaku keluar dari Istana Majapahit? Oh, tentu saja tidak, Gusti Ramapati. Justru hamba senantiasa berusaha agar kedudukan Gusti Ramapati semakin kuat di samping Gusti Prabu Jayanegara. Benar, Gusti. Kami sama sekali tidak mempunyai niat yang buruk. Itu semua memang karena keteledoran kami. Dan kami mohon maaf ya sebesar-besarnya karena keteledoran kami. Ah, sudah, sudah, sudah. Aku tidak butuh permintaan maaf. Sekarang panggil gadis itu kemari. Aku ingin bicara panjang lebar kepadanya kau juga boleh menemaniku bicara. Baik, Gusti Ramapati. Duduklah baik-baik dan marilah kita bicara secara terbuka. Iya, Gusti Ramapati. Kalapi. Benar namamu Kalapi yang artinya burung merak? Benar, Gusti Ramapati. Nama hamba Kalapi? Mudah-mudahan kau menjadi seorang wanita yang beruntung, Kalapi. Dan mudah-mudahan keberuntunganmu membawa kami semua ikut beruntung. Ya, mudah-mudahan saja, Gusti. Apakah Gusti Ramapati mempunyai keperluan khusus sehingga hamba dipanggil menghadap? Ah, dengar Kalapi. Besok pagi kau akan mendapat giliranmu kau akan kubawa menghadap Gusti Prabu. Apakah kau sudah siap? Hamba sudah siap, Gusti. Mudah-mudahan kau tidak mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Aku sudah menyuruh istriku agar meneliti seluruh tubuhmu dan menurut istriku kau tidak mempunyai cacat celah. Tubuhmu mulus, tak ada noda sedikit pun dan kulitmu masih halus serta kencang. <laughs> Berapa usiamu sekarang, Kalati? Huh? Sekarang ini hamba kena berusia 18 tahun, Gusti Ramapati. Benar usiamu 18 tahun? Benar, Tuan Rabanyak. Hamba tidak berani berdusta di depan Gusti Ramapati. Hmm, Kau sepertinya sudah berpengalaman sekali berhadapan dengan laki-laki. Apakah kau sudah pernah punya suami? Ampun Tuan Rapangsa, hamba tidak tedeng aling-aling. Hamba memang pernah mempunyai suami. Punya anak? Ampun Gusti Ramapati, hamba belum pernah melahirkan. Hamba dan suami hamba hidup rumah tangga hanya beberapa bulan saja. Karena kami tidak cocok, kami lalu berpisah. Dan setelah itu, hamba tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lagi. Kalau begitu, kau seorang janda. Nah, itu tidak menjadi soal. Yang penting kau dapat mengambil hati Gusti Prabu Jaya Negara. Yang penting kau menuruti segala kehendak beliau dan mampu memuaskan selera beliau. Itu saja tugasmu. Kalau kau dapat mengerjakannya dengan baik, hidupmu selanjutnya akan senang. Hidupmu akan digelimangi harta benda. Dan kau akan menjadi satu-satunya anak yang dapat dibangga-banggakan orang tuamu. Hmm? Terima kasih Gusti Ramapati. Hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan ini. Jika Gusti Ramapati tidak memberikan kesempatan ini kepada hamba, Bagaimana hamba dapat merubah nasib hamba? <laughs> Karena itu kau harus membalas budi baikku ini, Kalapi. Dan hal itu akan kau buktikan besok pagi. Besok pagi sebelum matahari terbit, kau harus sudah membersihkan tubuhmu. Kemudian kau harus berdandan dan selanjutnya aku akan membawamu menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Dengar Kalapi. Ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Ada satu hal penting yang harus kau ketahui. Apakah itu, Gusti? Prabu Jaya Negara mempunyai cacat di bagian kaki kiri beliau. Kau jangan sekali-kali berani menjamahnya. Beliau cepat sekali tersinggung jika tersentuh bagian kaki kirinya. Bahkan dulu pernah terjadi hanya karena memandang kaki beliau yang cacat. Seorang prajurit terpaksa dipancung kepalanya di alun-alun. Kau mengerti, Kalapi? Hamba mengerti, Gusti. Dan setelah mengerti, kau harus berhati-hati. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan Gusti Prabu Jayanegara. Beliau cepat sekali marah. Kadangkala perangainya berbolak balik tidak keruan. Pada saat sekarang, beliau bisa tertawa-tawa. Tapi selanjutnya, beliau bisa marah dan berbuat kejam. Karena itu, kau harus berhati-hati sekali. Terima kasih Tuan Rabanyak. Hamba akan menuruti segala nasihat Tuan. Nah, sekarang pergilah ke ruangan bilikmu dan tunggulah sampai pagi tiba ya. Baik, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Duduklah Jaya Negara. Ada sesuatu hal yang ingin kubicarakan dari hati ke hati denganmu. Iya, Ibu Naratu. Uh, eh, soal apakah yang ingin Nara Naratu bicarakan? Beberapa kali aku mendapat laporan dari dayang-dayang perihal dirimu Jaya Negara. Mereka sempat melihatmu membawa masuk seorang wanita dengan pribadimu. Apakah benar demikian, Kakak Itu tidak benar, Ibu Nara Ratu. Hamba tidak pernah berlaku tidak senonoh dengan seorang gadis. Dayang-dayang itu telah memfitnah diri hamba. Dia harus dihukum berat, Ibu Naratu. Dayang-dayang itu tidak mungkin berdusta kepadaku, Jaya Negara. Tapi hamba tidak pernah berlaku tidak senonoh, Ibu Naratu. Ya, kalau begitu syukurlah. Memang tidak pantas bagi seorang raja memberikan contoh yang kurang baik untuk para kaulanya. Kalau sampai seorang raja berbuat tidak senonoh, bagaimana dengan para kaulanya? Kau sudah semakin dewasa, Jaya Negara. Kau memikul tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Kau tidak boleh melupakan amanah dari Ramandamu, Prabu Kertarajasa Jayawardana yang telah pergi mendahului kita. Kau harus dapat mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Jaya Negara, Jadilah raja yang bijaksana, adil, serta murah hati. Teruskanlah cita-cita Ramandamu. Masa depan negeri Majapahit ini sepenuhnya berada dalam genggaman tanganmu, anakku. Ya, ibu naratu. Hamba tidak pernah melupakan amanat dari Ramanda Prabu. Jaya Negara, sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Usiamu sekarang sudah hampir 20 tahun. Apakah kau tidak berminat mengambil seorang permaisuri? Ampun, Ibunda Ratu. Hamba belum memikirkannya. Hamba belum merasa perlu untuk memiliki seorang permaisuri. Aku berpendapat sebaliknya, Jaya Negara. Kukira sekarang ini kau perlu seorang pendamping yang setia, yang patuh kepadamu, dan mampu membantu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Kukira sudah saatnya kau memilih seorang calon permaisuri anakku. Ampun, Ibunda Ratu. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Janganlah hamba dipaksa. Janganlah hamba didesak-desak. Suatu saat nanti, kalau memang hamba sudah menganggap perlu seorang permaisuri, hamba akan segera minta izin dari Ibunda Ratu. Ya, kalau begitu baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi sebaiknya kau mulai memikirkan persoalan ini. Dengan kehadiran seorang permaisuri di sampingmu, kau bisa bekerja lebih baik di negara. Terima kasih Ibu Naratu. Terima kasih atas saran dan nasihat-nasihat Ibu Naratu. Tapi maaf, untuk saat sekarang ini, hamba memang belum berniat mengambil permaisuri. pagi harinya, Sang Ramapati membawa Kalapi menghadap Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara menerima mereka di sebuah taman kecil di depan ruangan pribadi raja. Sang Ramapati segera memohon diri, dan sekarang tinggallah mereka berdua. Prabu Jayanegara nampak sangat terpesona melihat keindahan wajah Kalapi. Wanita cantik itu duduk dengan tenang di atas arca batu yang bentuknya mirip seekor singa. Hmm, kalau tidak salah, namamu mempunyai arti seekor burung merak. Kalapi. E, bukankah Kalapi artinya burung merak? Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Kalapi. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kau adalah wanita keempat yang dibawa Yang Ramapati beberapa hari terakhir ini. Tiga orang temanmu telah gagal menjalankan tugasnya. Mereka menjadi wanita-wanita yang tidak berguna. Kuharap kau tidak seperti mereka, Kalapi. Kuharap kehadiranmu dapat memuaskan hatiku. Demikian pula harapan hamba, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang kabula. Sudah sepantasnya hamba mengerjakan perintah paduka. Menurut Eyang Pati, kau sudah pernah bersuami. Apakah benar demikian? Benar, Gusti Prabu. Hamba memang pernah mempunyai seorang suami. Apakah suamimu seorang pria yang tampan, Kalapi? Bagaimana jika dibandingkan dengan aku? Suami hamba hanyalah seorang petani, Gusti Prabu. Tentu saja Gusti Prabu Jaya Negara lebih unggul segala-galanya. Gusti Prabu tidak dapat dibandingkan dengan bekas suami hamba. Setelah Sang Ramapati pergi, mereka tinggal berdua. Kalapi duduk di atas arca berbentuk singa, sedangkan Prabu Jaya Negara duduk di arca batu yang lain yang banyak terdapat di taman kecil di depan ruangan pribadi beliau. Kalapi, kalau tidak salah namamu mempunyai arti seekor burung merak. Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Kalapi. Burung merak? Konon kabarnya seekor burung yang sombong kalapi, burung yang angkuh. Dia selalu berjalan dengan mendongakkan kepalanya dan memamerkan jambulnya yang indah. Tapi mengapa kau lain kalapi? Kulihat kau sama sekali tidak sombong. Bagaimana hamba berani menyombongkan diri di depan paduka, seorang raja besar? Ampun Gusti Prabu, hamba hanyalah seorang wanita biasa Sedangkan seorang wanita istri pembesar tidak akan berani menyombongkan dirinya di depan Gusti Prabu Jayanegara. Apakah kau pernah bersuami, Kalapi? Ampun, Gusti Prabu. Hamba pernah mempunyai seorang suami. Hamba pernah hidup rumah tangga bersama seorang laki-laki. Tapi rumah tangga kami tidak bahagia. Kami tidak cocok. Akhirnya kami berpisah begitu saja. Baiklah, sekarang ikutlah aku, Kalapi. Ayolah, ikut aku ke dalam. Baik, Gusti Prabu. Inilah ruangan pribadiku, Kalapi. Uh, bagaimana menurut pendapatmu? Ruangan yang sangat indah, Gusti Prabu. Hamba tidak pernah bermimpi bahwa suatu ketika akan masuk ke ruangan indah seperti ini. Hamba, hamba tidak percaya pada apa yang hamba alami sekarang. Hamba seperti sedang hidup di dunia khayal. <laughs> Kau tidak berhayal, Kalapi. Kau memang sedang berada di ruangan pribadiku. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kuharap kau tidak seperti tiga orang teman wanita yang lain. Mereka itu perempuan-perempuan konyol dan bodoh. Kuharap kau tidak mengecewakan hatiku, Kalapi. Demikian pula harapan hamba Gusti Prabu. Mudah-mudahan hamba dapat membuat hati Gusti Prabu Jaya Negara berkenan. Kemarilah Kalapi. Duduklah di tepi ranjangku ini. Ayo. Suntiko Gusti Prabu. Perlahan-lahan Kalapi melangkah mendekati ranjang berukiran indah. Prabu Jaya Negara tersenyum menunggu. Kalapi duduk di tepi ranjang dan wanita cantik itu menebarkan senyuman manis kepada Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara menjamah bahunya. Kau lain, Kalapi. Kau sama sekali lain dengan teman-temanmu. Kau jauh lebih cantik dibandingkan dengan mereka. Dan rupanya kau juga tidak konyol. Kukira kau seorang wanita yang cukup cerdas, Kalapi. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah hamba dipuji-puji seperti itu. Nanti hamba menjadi besar kepala. Kau tidak perlu merendah seperti itu. Kau pantas mendapatkan pujian dari seorang laki-laki, Kalapi. Lagi pula, seorang wanita akan bertambah cantik jika dia memiliki sedikit kesombongan. Jangan terlalu banyak, sedikit saja. Dengan sedikit angkuh, seorang wanita menjadi semakin anggun. Rambutmu lemas, hitam dan panjang. Baumu lembut sekali kulitmu juga lembut. Nah, Kalapi, coba palingkan wajahmu kemari. Palingkan wajahmu dan tataplah aku. Iya, Gusti Prabu. Sekarang, jawablah pertanyaanku. Siapakah aku ini, Kalapi? Paduka adalah Prabu Jaya Negara, Raja Muda Majapahit. Dan siapakah kau? Hamba adalah seorang wanita biasa Nama hamba Kalapi. Hamba adalah milik Paduka. Baringkan tubuhmu di atas ranjang Kalapi. Pelan-pelan saja. Aku ingin melihat tubuhmu tergolek di atas ranjang. Ah, pelan-pelan Kalapi. Iya. Nah, begitu bagus. Ah, kau mempunyai kelebihan sebagai seorang wanita. Nampaknya Kau cukup jujur dan berani. Ah, Galapi, siapa yang mengajarimu bersikap seperti ini? Hamba belajar sendiri, Gusti Prabu. Maksudmu? Sebagai seorang wanita, hamba harus dapat menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai seorang kawula, hamba harus dapat menyenangkan hati Gusti Prabu. Itulah pedoman hamba Itulah pegangan hamba sebelum hamba masuk ke ruangan pribadi Paduka. Demikian pula yang pernah dipesan oleh Gusti Ramapati. Sekarang hamba siap melayani Paduka. Kau benar-benar sudah siap, Kalapi? Jiwa dan raga hamba milik Paduka. Apa yang hamba miliki adalah milik Paduka juga. Paduka dapat mengambilnya sesuka hati Paduka. Silahkan, Gusti Prabu. Kata-katamu, Kalapi. Kata-katamu sangat jujur, polos, berani dan menantang sifat kejantanan seorang laki-laki. Wanita seperti kaulah yang ku kehendaki, Kalapi. Aku tidak ragu-ragu sekarang. Kau pantas menjadi wanita persembahan untuk Prabu Jaya Negara. Maka demikianlah, Galapi ternyata memang lain. Prabu Jayanegara merasa puas. Wanita cantik itu melayaninya dengan senang hati, menuruti saja apa yang dikehendakinya. Galapi jauh berbeda jika dibandingkan dengan Jumbita, Nidemes, ataupun Jalan Ah, kau benar-benar luar biasa. Kau tahu persis apa yang diinginkan seorang laki-laki, kalapi. -laki, kau sudah berpengalaman sekali. Apakah kau sering bergaul dengan laki-laki? Hamba sudah mengatakannya di depan bahwa hamba pernah mempunyai suami. Semula hamba merasa was-was. Hamba ragu-ragu. Hamba takut Gusti Prabu kecewa karena hamba sudah pernah bersuami. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Bagiku hal itu sama sekali tidak mengganggu Kalapi. Yang penting kau tahu keinginanku. Yang penting kau dapat memuaskan selera hatiku. Apa saja yang hamba miliki akan hamba serahkan sepenuhnya ke tangan Gusti Prabu Jayanegara. Pengorbananmu tidak akan percuma, Kalapi. Kalau kau benar-benar dapat memuaskan seleraku, aku dapat membalas jasa-jasamu. Oh, menyenangkan sekali. Benarkah Gusti Prabu berkenan memberi hamba hadiah-hadiah? Kau ingin minta hadiah apa, Kalapi? Sebutlah saja. Ampun, Gusti Prabu. Hamba takut. Hamba tidak berani mengatakannya. Katakan saja. Kau tidak perlu takut. Kau boleh minta apa saja kepadaku. Dan aku akan memberikannya. Ayo, Kalapi. Mengapa diam? Katakan saja apa yang kau inginkan. Baik, Gusti Prabu. Tapi hamba mohon maaf kalau sekiranya permintaan hamba terlalu berlebihan. Hmm, hamba adalah seorang wanita desa biasa. Hamba tinggal dalam sebuah keluarga yang tidak mampu. Hamba sejak kecil hidup tidak berkecukupan. Dan sejak kecil hamba selalu mengidam-idamkan mengenakan sebuah gelang bermata. Tapi ya dari mana hamba akan peroleh benda berharga itu? Karena itu Gusti Prabu, kalau misalnya permintaan ini tidak berlebihan, sudilah kiranya Gusti Prabu menghadiahkan gelang permata pada hamba. <laughs> gelang permata. <laughs> ah, jadi kau ingin mengenakan gelang permata? Iya, Gusti Prabu. Sejak kecil, hamba mengidam-idamkan sebuah gelang permata, tapi sampai sekarang hamba hanya dapat mengenakan di dalam mimpi, di dalam angan-angan hamba sendiri. Sekarang kau tidak akan bermimpi lagi, Kalapi. Nanti, sebentar lagi kau akan mengenakan sebuah gelang permata yang sangat indah. Aku akan menyuruh dayang-dayangku untuk mengambilnya di lemari perhiasan istana. Oh, terima kasih Gusti Prabu Jaya Negara. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Prabu. Hamba tidak dapat membayangkan kebahagiaan yang menyelimuti perasaan hamba sekarang ini. Ah, kasihan kau, Kalapi. Seekor burung merak yang malang. Bulu-bulumu sangat indah. Jambul di kepalamu juga indah. Matamu bersinar-sinar. Tapi sikapmu ternyata kurang menguntungkan, Kalapi. Aku terharu sekali mendengar permintaanmu yang jujur. E, baiklah, Kalapi. Kalau kau menginginkan sesuatu, katakan saja. Kau tidak perlu ragu-ragu. Kau tidak perlu takut. Katakan saja, dan aku akan memenuhi semua keinginanmu. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih atas kemurahan Gusti Prabu Jaya Negara. Nah, Kalapi, Mulai hari ini kau tinggal bersamaku di sini. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kau tidak boleh keluar dari ruangan ini. Kau harus melayaniku sebagaimana seorang abdi, sebagaimana seorang kaula, dan sebagaimana seorang wanita kepada laki-laki. Kehadiranmu tidak mengecewakan hatiku, Kalapi. banyak dan kau rapangsa. sekarang kalian boleh merasa lega Nampaknya Gusti Prabu Jaya Negara merasa puas mendapat pelayanan yang teristimewa dari Kalapi. Kita boleh merasa lega dan gembira. Syukurlah Gusti Ramapati. Di antara keempat wanita itu, ternyata ada seorang yang tidak mengecewakan Gusti Ramapati. Ah, hamba juga sudah menduga sebelumnya Gusti. Kalapi memang lain. Dia juga lebih cantik dari teman-temannya. Dan dia berani tidak jangkung dan tidak kukuh. Hamba yakin, seyakin-yakinnya bahwa Kalapi akan dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Iya, ya. Sudahlah Rapangsa. Sekarang kau baru ngomong begitu. Bagaimana dengan tiga orang gadismu yang lain? Hmm? Mereka semuanya telah menjadi korban kebodohan mereka sendiri. Dan kita pun kena getahnya. Aku malu sekali di depan Gusti Prabu Jaya Negara. Tapi syukurlah, Kalapi telah menebus semuanya. Kalapi telah menghapus kesan-kesan yang kurang baik dari pekerjaan kita. Tapi ada satu hal yang ingin kubicarakan pada kalian berdua. Iya, ya, Gusti Ramapati. Apa saja yang kita lakukan, jalan apa saja yang kita tempuh, hanyalah semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Gusti Prabu Jaya Negara. Itulah tujuan pokok. Itulah rencana pokok. Dan kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada kemampuan Kalapi melayani Gusti Prabu. Memang Gusti Ramapati, kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada Kalapi. Suatu saat nanti, Gusti Prabu pasti akan bosan juga. Seperti biasanya memang begitu. Paling-paling Kalapi hanya mampu bertahan satu atau dua bulan. Dan setelah itu Gusti Prabu pasti akan mencampakkannya. Karena itu Rabanyak dan Kaura Pangsa, kita harus dapat mencari wanita-wanita persembahan yang lain. Tapi aku ragu-ragu Nampaknya kalian berdua kurang cocok untuk melaksanakan tugas ini. Memang benar, Gusti Ramapati. Terus terang, kami sebenarnya kurang begitu menguasai persoalan-persoalan yang menyangkut wanita. Karena itu, tugas yang dilimpahkan kepada kami, sekalipun nampak enteng, sesungguhnya terasa berat bagi kami. Ah, buktinya, kami hanya mampu mempersembahkan seorang wanita seperti Kalapi. Barangkali Gusti Ramapati mempunyai pandangan orang yang lain untuk mengerjakan tugas ini. Hmm, ya, memang aku sedang mencari-cari orang itu. Siapa ya? Rawedeng tidak mungkin. Rayuyu juga tidak mungkin. Mereka tidak biasa menghadapi wanita. Ah, anu Gusti Ramapati. Ah, mungkin tugas ini cocok sekali. Ya, dilimpahkan kepada Panji Ketawang, Gusti. Panji Ketawang? Hmm, usulmu cukup bagus, Rabangsa. Panji Ketawang. Pemuda gemlung itu memang pintar bicara. Dia juga mempunyai penampilan yang lumayan. Wajahnya cukup tampan dan dia mempunyai penampilan yang menarik. Tapi apakah dia mampu mengerjakan tugas ini? Ah, Mungkin bisa dicoba, Gusti. Benar, mungkin bisa dicoba dulu. Baiklah, panggil Panji Ketawang kemari. Baik, Gusti. Ketawang, semenjak Sakawuni meninggal dan Arya Kamandanu pergi membawa anaknya, masih tetap tinggal di Majapahit. Perkembangan kepribadian pemuda itu menjadi lebih memprihatinkan. Apalagi sekarang dia tinggal sendirian tanpa pengawasan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Panji Ketawang bekerja di rumah kediaman Sang Ramapati. Kadangkala dia bekerja membantu Ratanja, Kadangkala dia disuruh mengurus kuda ataupun membersihkan kereta. Sementara sang Ramapati masih duduk di ruangan pendopo. Tak lama kemudian Rabanyak bergegas datang membawa Panji ketawang. Apa yang kau kerjakan di belakang sana, Panji? Hamba sedang membantu Ratanca meramu daun-daunan untuk membuat parang, Gusti. Nah, Tinggalkanlah pekerjaanmu itu. Kau akan mendapat tugas yang lain. Ampun Gusti Rampati. Tugas apa yang hendak Gusti limpahkan kepada hamba? Kau harus segera pergi meninggalkan Mojopahit, Panji. Meninggalkan Majapahit? Apakah apakah hamba diusir? Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Kau akan pergi dengan dikawal beberapa orang prajurit pilihan. Pergilah ke desa-desa yang bertebaran di sekitar Majapahit. Kalau perlu, kau boleh pergi sampai ke pesisir Jawa bagian timur ataupun ke sekitar Blambangan. Sekarang dengar baik-baik, Panji. Inilah tugas yang harus kau kerjakan. Ya, Gusti. Kau kutugaskan mencari wanita-wanita cantik yang akan kita persembahkan untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Wanita-wanita cantik? Kemana hamba harus mencarinya, Gusti? Hei, eh, jangan bodoh. Wanita-wanita cantik banyak terdapat di desa-desa. Kau harus mencarinya. Mereka tidak akan datang dengan sendirinya. Kau harus menggeledah isi desa dan menemukannya kemudian membawanya ke Majapahit. Ya, itulah tugas pokok yang harus kau laksanakan. Mencari wanita-wanita persembahan. Wanita itu harus cantik, di samping dia harus mempunyai kepribadian yang menarik, tidak membosankan, dan tidak mempunyai cacat di bagian tubuhnya. Apakah wanita itu harus keturunan bangsawan, Gusti? Tidak usah. Dia boleh berasal dari kalangan rakyat jelata. Ya, yang penting cantik, menarik, dan menurut. Tidak rewel dan tidak neko-neko. Bagaimana Panji? Kau sanggup menjalankannya? Hmm? ampun Gusti. Ada hal yang perlu hamba ketahui. Apa itu? Cepat katakan Panji. Begini Gusti, mencari wanita cantik bukan pekerjaan yang mudah. Hamba membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan tugas ini, Gusti. Kau membutuhkan dana? Ingat Panji, ini tugas negara. Kau tidak perlu minta upah untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Sekarang ini, kau menjadi salah seorang penggawa kerajaan. Bagaimana kau bisa minta imbalan atas tugas yang dibebankan kepadamu? Ampun Tuan Rabanyang. Uang itu bukan untuk hamba. Uang itu justru akan hamba perlukan sekali untuk memikat hati wanita-wanita cantik berikut keluarganya. Jadi uang itu sama sekali bukan untuk hamba sendiri. <laughs> Begitu. <laughs> Masuk akal juga. Lalu berapa uang yang kau butuhkan, Panji? hamba membutuhkan sedikitnya 3000 kepeng uang perak murni, Gusti. Gila. Apa kau masih cukup waras, Panji Ketawang? Ah, kau jangan main-main di depan Gusti Ramapati. Masa kau menuntut dana sebesar itu? Wah, oh, ribu keping uang perak murni. Itu bukan jumlah yang sedikit. <laughs> Tapi uang itu bukan untuk hamba sendiri, Tuan Rapangsa. Uang itu justru akan hamba pergunakan untuk mempermudah tugas-tugas hamba. Kau tidak usah macam-macam, Panji. Tidak biasanya orang-orangku meminta dana sebesar itu untuk menjalankan tugasnya. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba hanya berusaha agar hamba dapat menjalankan tugas dengan baik. Kau akan pergi dengan dikawal 40 orang prajurit pilihan. Apa itu belum cukup? Hmm? Kau tinggal masuk ke sebuah desa, mencari wanita cantik, dan membawanya ke Majapahit. Kalau ada sanak keluarganya yang tidak terima atau orang tuanya berusaha mencegah, kau tinggal memerintahkan kepada prajurit-prajurit itu untuk menghukum mereka aku akan memberimu sebuah rencana kerajaan Panji. Dengan rencana kerajaan itu, kau akan dihargai. Kehadiranmu akan mendapat kehormatan besar. Dan kata-katamu akan didengar oleh setiap pamong desa. Kau tidak perlu menuntut uang sebesar itu kepadaku, Panji Ketawa. Ampun, Gusti Ramapati. Ini menurut perhitungan hamba. Dalam hal ini, uang sangat penting artinya. Mana ada orang tidak membutuhkan uang? Jika nanti hamba dapat memperoleh wanita cantik. Nah, hamba tinggal menyokok orang tuanya dengan sejumlah uang. Dan mereka pasti akan merelakan anak perempuannya kami bawa ke Majapahit. Ah, kau tidak perlu pakai sokok menyokok, Panji. Kau tinggal merampas wanita cantik itu dari orang tuanya, dari keluarganya, Nah, kita ini aparat-aparat kerajaan. Kita tidak perlu suap-menyuap. Kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Rampas saja mereka. Rebut saja dari orang tuanya seperti yang pernah kami kerjakan. Iya. Mengapa susah-susah? Mereka akan takut menghadapi kita. Mana mungkin mereka berani melawan perintah Gusti Ramapati? Begini Tuan Rabanyak dan Tuan Rabangsa. Menurut pendapat saya, kita tidak perlu menggunakan jalan kekerasan. Kalau memang tidak perlu, kita bisa berbuat lunak. Dengan imbalan sejumlah uang, mereka pasti akan suka rela menyerahkan anak perempuannya. Mengapa harus menggunakan kekerasan? Menurut perhitungan saya, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan secara tuntas Oh, maaf, ini menurut perhitungan hamba. Kalau memang Gusti Ramapati setuju, hamba akan dengan senang hati menerima tugas ini. ada hmm, ada-ada saja kau Panji. Kau ingin memeras aku ya? Hmm? Hah? Kau ini seorang pemuda pemalas. Pekerjaanmu hanya minum-minum. Kau juga terkenal suka bermain wanita kau mau mencari keuntungannya? Hmm? Ampun, Gusti Ramapati. Mana mungkin hamba mencari keuntungan? Hamba justru ingin membantu agar rencana Gusti Ramapati berjalan dengan mulus. Hamba tidak mempunyai pamrih apa-apa. Di Majapahit ini hamba sudah hidup tanpa kekurangan apa-apa. Ah, tapi kalau misalnya Gusti Ramapati keberatan, baiklah. Hamba akan berangkat tanpa uang sekepeng pun. Tapi hamba tidak yakin bahwa tugas yang dibebankan kepada hamba akan dapat hamba kerjakan dengan baik. Ah, sudahlah, sudah, sudah. Baik. Kau akan memperoleh 3000 keping uang perak murni. Tapi ingat panci Ketawang, kau jangan main-main. Kau harus dapat membawa paling sedikit 10 wanita cantik yang memenuhi persyaratanku. Awas. Sampai kau gagal dan uang itu habis kau hambur-hamburkan. Awas. Huh? Ampun Gusti Ramapati. Hamba tidak akan menyalahgunakan kepercayaan Gusti Ramapati. Hamba berjanji bahwa hamba akan bekerja dengan baik. Nah, sekarang kau boleh pergi. Malam ini kau harus membuat persiapan dengan cermat. Rabanyak dan Rapangsa akan membantumu memilih prajurit-prajurit terbaik dan besok pagi kalian boleh pergi meninggalkan Majapahit. Waduh, waduh. <laughs> Banyak sekali uang ini. Aku tidak pernah bermimpi akan memegang uang sebanyak ini. Maman Kamandan saja belum pernah memegang uang sebanyak ini. Oh, Gusti Ramapati itu memang pembesar kerajaan yang kaya raya. Seberapa besar ya kekayaan beliau? Oh, mungkin kalau dihitung tidak kurang dari 100 ribu kepeng uang perak. Luar biasa. Ini namanya ada rezeki nombok. Aku dapat berbuat banyak dengan 3000 kepek ini. Aku dapat minum sepanjang malam. Aku dapat mencari wanita-wanita penghibur sesuka hatiku. Dan aku dapat berbuat apa saja. Aku akan membeli seekor kuda yang bagus. Sepasang pakaian yang indah ternyata Gusti Ramapati juga bisa kena tipu daya. <laughs> Gusti Ramapati kena tipu daya. <laughs> Dia mau percaya saja kepada kata-kataku. Dia mau percaya saja pada Panji Ketawang. <laughs> Tapi aku harus hati-hati. Kalau sampai terbongkar, kepalaku bisa dipancung di alun-alun. Aku menjadi orang kaya sekarang. Aku banyak uang sekarang. Aku banyak uang. Banyak uang. <laughs> Haji Ketawang merasa gembira sekali. Hampir semalam suntuk dia bermain-main dengan 3.000 kepeng uang perak murni. Memang dia tidak pernah bermimpi bisa memegang uang sebanyak itu. Pagi hari segera tiba, Panji Ketawang menyimpan uangnya di sebuah kampil atau kantong terbuat dari kain beludru. Setelah selesai berpakaian, dia berjalan ke arah kudanya. Kampil uang diselipkan di balik lipatan bajunya dan setelah itu dia berkuda menuju rumah kediaman Sang Ramapati. Empat puluh orang prajurit pilihan sudah menunggu. Setelah semuanya beres, anji Ketawang berangkat meninggalkan kota Raja Majapahit. mati Tuanku Panji. Sampai di mana kita sekarang, prajurit? Ah, kita baru saja meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit, Tuan Panji. Ah, kemana tujuan perjalanan kita, Tuan Panji? Kita hanya ditugaskan mencari wanita-wanita cantik. Kita bisa pergi kemana saja. Eh, maaf, Tuan Panji. Konon kabarnya di desa Ganding banyak sekali wanita cantik. Hmm. Rata-rata hmm. mereka mempunyai kulit kuning langsung. Di mana itu letaknya desa Ganding? Ah, di sana, tidak jauh dari desa Lamajang. Oh, kalau begitu kita ke sana. Ayo prajurit, kita berkuda ke desa Ganding. Tapi sementara itu, jika di tengah perjalanan kita bertemu dengan wanita cantik, kita bisa langsung menaikkannya ke atas kereta. Ah, baik Tuan Anci. Ya, ya, ya, ya. Ki Ketawang dan rombongannya berkuda menyusuri kaki bukit. Mereka semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Setelah sehari berkuda, mereka tiba di desa Pajarakan. Tiba-tiba Panji Ketawang menyuruh prajurit-prajuritnya berhenti. Lihat prajurit, ada seorang wanita cantik berdiri di pinggir jalan. Iya, sepertinya dia sedang gelisah, Tuan Panji. Ya, coba kau panggil dia kemari. Ah, baik, Tuan Panji. Prajurit itu melompat dari punggung kudanya, kemudian melangkah menghampiri wanita cantik yang masih berdiri di tepi jalan. Wanita itu kelihatan heran dan gugup melihat kehadiran seorang prajurit bertubuh tegap perkasa dengan pedang bergelantungan di pinggangnya. Tak lama kemudian prajurit itu sudah kembali dengan membawa wanita cantik itu. Maaf Tuan Panji, apakah wanita ini yang Tuan maksudkan? Benar prajurit. Eh, siapa namamu? Ampun Tuan, nama hamba Sundari. Hmm. Apakah kau sedang menunggu seseorang? Kami lihat sepertinya kau sedang gelisah. Eh, Orang tua hamba sedang sakit keras, Tuan. Hmm. Hamba disuruh memanggil seorang tabib. Maaf, Tuan. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hamba harus memanggil tabib. <laughs> Kau tidak usah cemas. Biar kami yang mengurus orang tuamu. Hmm? Uh, apa maksud Tuan? Prajurit, cepat naikkan dia ke atas kereta. Oh, ada apa ini, Tuan? Tidak, jangan, Tuan. Hamba mau dibawa kemana? Ayo, lepaskan. Lepaskan hamba, Tuhan. Ayo. Hamba mau dibawa kemana, Tuhan? Hamba tidak mau. Hamba tidak mau. Siapa kau? Mengapa kau berlari-lari kemari? Hmm? Ampun, Tuan. Anak hamba mau dibawa kemana, Tuan? Sundari anak hamba. Dia hamba suruh mencari seorang tabib untuk mengobati penyakit ayahnya. Tapi hamba lihat Sundari dibawa masuk dalam kereta. Ya, anakmu akan kubawa ke Majapahit. Oh, jangan Tuan, jangan. Anak hamba jangan dibawa kemana-mana. Ayahnya sedang sakit keras. Kami membutuhkan seorang tabib. Kami harus menemukan seorang tabib, Tuan. Eh, lihatlah. Kau tidak perlu cemas. Anakmu tidak kami bawa dengan percuma. Hmm. Kau bisa menggunakan uang ini untuk keperluan mencari seorang tabib. Nah, terimalah. Kau tidak usah takut. Anakmu tidak akan diapa-apakan. Anakmu kami bawa ke Majapahit untuk kami persembahkan kepada Gusti Prabu Jayanegara. Anakmu akan kami jadikan dayang-dayang istana. Hmm? Tapi Tuan, ayahnya sedang sakit keras. Hei, lihatlah. Anakku membawa lencana kerajaan. Kalau kau berani mencegah keinginan kami, itu berarti kau membangkang terhadap kerajaan. Dan kau tahu apa hukumannya bagi orang yang membangkang. Hah? Sudahlah. Uang itu cukup banyak untuk membayar seorang tabib. Ayo prajurit, kita teruskan perjalanan. Sundari, Sundari, jangan tuan, anak hamba jangan dibawa pergi. Sundari, Sundari. Panji Ketawang meneruskan perjalanannya. Sekarang dia meninggalkan batas desa Pajarakan. Dia merasa lega karena telah dapat mengumpulkan enam orang wanita cantik di tengah perjalanannya. Pada hari yang ketiga, mereka mulai memasuki perbatasan desa Ganding. Pada saat mereka sedang istirahat di kaki bukit Ganding, nampak iring-iringan sebuah upacara perkawinan. Puluhan warga desa berjalan perlahan-lahan mengiringi sebuah tandu. Tuan-tuan, kami adalah rombongan dari pengantin wanita. Kami semua berasal dari desa Buayabang. Kami bermaksud mengantarkan pengantin wanita ke desa Ganding untuk menemui calon suaminya. Aku sudah tahu. Kau tidak perlu menjelaskannya lagi. Hmm? Uh, apakah tuan-tuan punggawa kerajaan Majapahit? Lihatlah, aku membawa rencana kerajaan. Aku sedang mengeban titah dari Gusti Prabu Jayanegara. Kalian harus berlutut di depan kami. Ayo, berlutut. Oh, maaf tuan, maaf. Kami tidak tahu bahwa tuan-tuan sedang menjalankan tugas kenegaraan. Eh, baiklah, kami akan berlutut. Ayo kawan-kawan, semuanya berlutut. Ya, ya. Kita sedang berhadapan dengan penggawa-penggawa kerajaan Majapahit. Ayo, Semuanya berlutut. Orang-orang desa itu kemudian berlutut di depan Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit. Sementara Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit masih tetap duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Selesai berlutut, mereka segera berdiri kembali. Ampun Tuan, kami akan meneruskan perjalanan ketika Ganding. Tunggu dulu, Aku masih mempunyai sedikit keperluan dengan kalian. Ah, coba Aku ingin melihat seperti apa mempelai wanitanya. A apa maksud Tuan? Suruh dia keluar dari tandu. Aku ingin melihatnya. Oh, itu tidak mungkin Tuan. Calon mempelai wanita tidak boleh keluar dari tandu sebelum sampai di halaman rumah mempelai pria. Itu sudah merupakan adat di desa kami Tuan. Itu merupakan tata cara dalam upacara perkawinan kami Tuan. Aku ingin melihat sebentar saja. Ah. Maaf Tuan, kami terpaksa tidak dapat meluluskan keinginan Tuan karena itu bertentangan dengan adat dan tata cara kami. Macam-macam saja. Aku tidak peduli dengan adat dan tata cara kalian. Aku ingin melihat seperti apa mempelai wanitanya. Tapi kalau kalian keberatan, baiklah. Biar aku turun dari kuda. most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on